warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahil hadi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amin ya Allah Hari ini satu Muharram tahun baru hijrah.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 Beriman, hijrah, dan berjihad. Mereka lah orang yang akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah dan ciri orang yang mengharapkan rahmat Allah ini tiga nih. Satu yakin ke Allah, mau hijrah, dan juga mau berjuang. Kalau hijrah seperti zaman Rasulullah sudah tidak bisa diulangi dari Mekah ke Madinah. Tapi kita masih punya hijrah lain yang kunci sekali. Kalau hijrah fisik bisa dibahas dalam surat An-Nisa ayat 100 silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim ومن يهاجر في سبيل الله يجد ardi الأرض مراغما wa وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah Niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 100. Nah, kalau hijrah fisik seperti ini, asal niatnya benar, walaupun kita mati di jalan tetap berpahala saat ini hijrah apa yang harus kita bahas hijrah terpenting kita sebetulnya saat ini adalah hijrah dari punya Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah menjadi murni La ilaha illallah <clears throat> Karena kita harus berani mengevaluasi diri. Apakah benar saya ini la ilaha illallah atau sebetulnya saya punya Tuhan-Tuhan yang lain? Jangan-jangan kita sholat, saum, ngaji, sedekah, umroh, haji, dakwah. Tapi sebetulnya hati kita tuh tidak ke Allah Tuhannya. Masih ada yang lain. Nah ilah itu adalah siapa yang mendominasi hati kita yang memenuhi hati kita siang dan malam yang membuat kita bergerak terus ingin selalu dekat dengannya penuh cinta padanya mau berkorban apapun untuknya tidak mau jauh darinya dan akan luka pedih luar biasa kalau tidak bersamanya siapa nyanya ini kita harus periksa nih jangan-jangan sholat jalan saum jalan padahal di hati kita ada Tuhan yang lain bahkan bisa lebih dari satu saya juga dari tadi lagi meriksa hati Jangan-jangan saya dakwah tauhid padahal hati saya didominasi oleh yang lain. Cara melihatnya nanti dalam solat, Siapa yang mendominasi solat kita? Itu tuh diantaranya. Kalau solat kita didominasi oleh sesuatu dan konsisten, sesuatu itu ada terus dalam solat kita. Setiap solat ada, awal sampai akhir memenuhi sampai Allahnya lewat dalam sholat itu nah itu ciri itu jadi kalau sholat kita dipenuhi oleh selain Allah itu udah bisa jadi tuh Tuhannya karena ada yang lebih penting daripada Allah sehingga untuk berhadapan dengan Allah juga tetap dia yang dipikir yang cuma segitu-gitunya waktunya sholat empat rokaat isya tiga rokaat maghrib bahkan subuh dua rokaat yang cuma segitu-gitunya waktu tetap dipenuhi oleh dia selain Allah nah dia yang harus kita curigai sebetulnya kita sudah mengilahkan dia ini beda-beda nih ilahnya yang sedang bisnis bisa jadi ilahnya tuh bisnisnya yang kawat pengusaha lele sepanjang sholat lele hatinya serius dulu saya bisnis ayam ayamnya sholat teh ya, hatinya mikirkan anak ayam suatu saat senang kuda kuda saja dalam sholat itu baru sembuh sudah kudanya mati ada yang bentuknya harta benda ada juga yang bentuknya manusia ini nih remaja yang fall in love Be careful. Itu bisa jadi ilah tuh. Kalau sholat sudah habis oleh dia, jadwal ngaji sudah tidak fokus. Ngaji itu kalam Allah ya, ayat-ayat Allah. Habis waktunya karena dia. Nah ini hijrah nih sekarang. Kenapa saudara tegang? Kalau mau ini pas nih hijrah nih. Putus berarti malam ini. Kan. Kenapa pada bereaksi begini? Kalau kira-kira nikah nggak memungkinkan, masih terlalu jauh karena dia sekarang SMP, rencana nikah wah itu deritanya itu sepanjang hari karena kalau udah mengilahkan seseorang itu semuanya dia kepikiran terus dia ingin ngomong sama dia ingin ketemu dan itu bisa menghanguskan kewajiban-kewajiban kepada Allah sholat bisa ditunda baca Quran ganti dengan baca WA nunggu azan diganti dengan nunggu dia Oh, apa yang dilarang oleh agama menjadi ringan buat dia untuk melabraknya. Yang haram bisa dihalalkan, yang halal bisa diharamkan. Demi dia. Coba-coba nih tafakuri yang sedang jatuh cinta. Kan tingkatan cinta tuh beda-beda ya. Ada yang baru prolog, kayak ayam gitu baru mau masuk tutup sekarang pintunya karena kalau udah masuk susah ngusirnya kamar berantakan belum tentu keluar ayamnya mungkin kita yang dipatuk lagi dibintik ada yang sudah sedang ada yang sudah mendalam nah, itu pasti lebih berat hijrahnya tapi terserahlah kalau saudara ingin tidak ada yang mengalahkan Allah di hati Harus punya keberanian hijrah Kepada yang sudah nikah Juga harus hijrah Hah? Cerai? Bukan begitu Periksa nih Cinta suami ke istri Istri <laughs> Kepada istri atau ke yang itu yang lebih dari satu jama. kalau yang satu ke istri kalau cinta istri ke suami ini juga perlu diwaspadai apakah mendominasi takut sekali kepada suami lebih takut daripada kepada Allah harap sekali kepada suami lebih besar daripada harap kepada Allah itu nggak akan bahagia tuh itu cinta cinta yang mendekati kemusrikan hei para suami didik istrinya didik gimana bu jangan cinta berlebih padaku aku hanya manusia hari ini ada sore binasa mudah bagi Allah tidak bisa membahagiakanmu karena Allah yang menggenggam hatimu hanya Allah yang bisa membahagiakanmu. Tidak bisa mencukupimu karena hanya Allah pembagi rizki. Juga tidak bisa melindungimu karena Allah satu-satunya yang maha perkasa. Saya cuma ladang amal bagimu. Do not love me too much. Just secuil. bahasa Inggrisnya secuil. Just ya secukupnya saja. Suami yang berhasil dalam berumah tangga adalah suami yang berhasil mendidik istri, istrinya. Duh, mau ngomong sekali tapi selalu pengen dua kali ada. Oh, istri, istrinya. Maaf ya hadirinnya. Ngertilah ya. Yang mendidik istrinya, istrinya. <laughs> Kenapa ketawanya gitu? Agar lebih mencintai Allah daripada mencintai dirinya atau apapun. Serius nih. Kegagalan seorang suami adalah gagal ngedidik istrinya mencintai Allah. Ada yang istrinya kurang cinta ke suami, tapi ke suami tetangga ini lebih buruk lagi. Ada yang kurang cinta ke dirinya, tapi cinta ke harta benda, cinta ke tas, cinta ke penampilan. Ini juga salah suami. Kita akan dituntut nanti. Ini mumpung hijrah nih hadirin, periksa nih. Siapa yang mendominasi? Tidak sulit sebetulnya. Periksa aja kalau lagi sholat. Ya. Jadi harus bagaimana ini? Apakah suami ini dipisah istrinya? Bukan. Kan hijrahnya juga hati. Caranya sederhana hadirin. Tapi susah melaksanakannya. Tiap ingat Tuhannya timpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makin nongol timpa, nongol timpa. Sehingga nongol-nongol. Nanti yang ada adalah zikrullah ta'ala. Karena menjadi terdominasi kita adalah ketika Allahnya tertimpa oleh dia. Misal, yang sudah nikah ingat suami, suami hanyalah makhluk. Ingat suami, suami dalam genggaman Allah. Selalu kembali ke Allah. Ingat suami, Allah lah satu-satunya yang membulak balik hatinya. Jadi kalau ingat Langsung tutup bahwa Allah yang menguasai, Allah yang menentukan, ini nanti jadi kecil harapannya. Wah bagaimana kalau suami saya ber, berpaling ke lain hati Allah yang menggenggam hatinya ya kalau ya Allah dibalikan ke dia itu sudah takdir terbaik bagimu gitu justru saya nggak mau saya akan sengsara Allah akan ngasih pahala melimpah bagimu pokoknya timpa Allah lagi janji Allah harap takut ke Allah itu bagian dari hijrah karena selama ini mentok Allahnya tidak ada benar ayo ini yang fall in love banyaknya remaja ini ya aduh ah, jangan ngomong itu please ah karena jadiannya hari ini saya ngajak ke Darut Tauhid itu mau jadian emang saudara orang kejadi-jadian mumpung hari hijrah sekarang jelaskan baik-baik nggak usah pakai musuh-musuhan neng kita teh masih jauh karena jodoh akang rencana nikah tuh usia 25 sedang sekarang 12 karena era ini pacarnya kelas 5 SD ya jauh melamelu neng neng juga baru TKB ya Berani nggak begitu? Ini malam nih, malam hijrah, malam penentuan. Kenapa pada tegang begini? Kalau berani ngomong baik-baik. Kita sahabatan saja. Kita sama periksa hati kita. Kalau sudah mulai mendominasi, kita kurangi komunikasi. Harus berani, harus berani karena kalau berlanjut terus nanti kita kehilangan Allah di hati kita oleh makhluk yang tidak bisa apa-apa. Oh maaf hadirin, tidak ada bahagia dari makhluk. Bahagia itu hanya datang dari Allah. huwalladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Surat Al-Fat ayat 4 ini bagi para pencari kebahagiaan ya pencari sakinah sakinah bukan datang dari istri sakinah bukan datang dari suami sakinah bukan datang dari anak bukan datang dari harta sakinah datang dari pemilik hati Allah subhanahu wa ta'ala silakan coba baca deh Bismillahirrahmanirrahim الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan di bumi. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah tahu persis hati kita ini kita lagi bicara hijrah hati dari musyrik ke tauhid ya siapa yang kita ilahkan selama ini <clears throat> ayo rekan-rekan karena di sini banyak remaja mungkin kita menganggap remeh punya pacar interaksi terus itu grafiknya tuh meningkat ya tidak pernah berhenti makin kuat komunikasinya makin dalam dihujamkan oleh Allah ujian ke hatinya makin sering ketemu makin rindu ingin ketemu nanti habis waktu ngaji mikirin dia sholat mikirin dia selalu dinanti itu dia dia dia dan dianya bukan Allah subhanahu wa ta'ala itu kebahagiaan semu sepertinya bekal indah tapi aslinya kita kehilangan kehilangan kedudukan di sisi Allah itu yang paling berbahaya dalam hidup ini malam hijrah bekal banyak air mata bagi yang mau hijrah ya kenapa saudara jadi melongo begituan waduh ah, bisa nggak hijrahnya tahun depan gitu supaya ada persiapan nggak nyangka malam ini ah Bakar ceramah ini coba ada pengumuman dulu saya nggak hadir hadirin hati-hati menuhankan cinta menuhankan orang periksa berapa banyak istiqomahnya ibadah kita yang rusak gara-gara dia periksa periksa periksa nah Gimana cara lainnya? Selain ditimpa dengan zikrullah, kita juga bertafakur tentang manfaat mudaratnya. Jernih. Apa sih manfaatnya? Kan semua tipu daya setan itu menampakkan indah sesuatu yang buruk. Dan menampakkan buruk sesuatu yang indah dalam pandangan Allah. Kayak tahajud itu kan indah menurut setan mah ngurangin jadwal tidur salat berjamaah itu indah Allah sukai tapi setan mah gak suka makanya ditelat-telat terus salat subuh subuh berjamaah itu pahalanya sepanjang malam dianggap salat terus menerus makanya setan mati-matian supaya kita tidak ke masjid subuh benar? subuh kan paling sedikit yang ke masjid karena paling besar pahalanya pahala itu kurang lebih kesukaan Allah kepada kita makin besar pahala makin disukai Allah subhanahu wa ta'ala bicara baik-baik petakan baik buruknya objektif ya apa manfaatnya apa mudaratnya gimana solusinya ini malam malam mengambil keputusan mungkin pahit, getir biasanya pahit itu sebanding dengan dosa yang dilakukannya ya kalau kalau kemusrikannya udah dalam sekali maka ketika diambil itu pahit gitu tapi Allah tahu pahit ini juga demi kebaikan sekali diamputasi lah ya diamputasi itu pahit tapi sudah itu nggak merambat lagi kebusukan penyakitnya apalagi yang suka dituhankan yang kecil-kecil rokok lah ya rokok tuh udah ada yang jadi Tuhan tuh aduh akang ngewantengah rokok teh dunia teh atas teh ya, hilang apa katanya tidak ngerokok teh akang mah kalau tidak ngerokok teh langsung otak teh beku coba itu menghina sekali ke Allah ini. Ya bagi akang rokok tuh belahan jiwa waduh musrik bisa ya, etam hadir dan bisa kelihatan bagaimana menuhankan rokok itu dari sedekah rokok berapa sebungkus berapa sekarang kan berapa dek 18 ada yang lebih murah nggak dek 18 dengan korek api 20 lah buletin sehari berapa bungkus orang ngerokok satu dua satu, dua puluh kali sebulan, enam ratus. Setahun kali dua belas, tujuh juta dua ratus. Jumatan berapa? Eh, dua ribu udah berat sekarang ya, karena WC umum udah tiga ribu. Ke WC umum dua ribu mah, nggak dikasih pinjam gayung mah. Saudara <laughs> belum tahu ya cerita toilet tanpa gayung. Saya ngalamin hadirin. <laughs> Nah, mau ngejerit malu ya nggak nggak ngejerit nggak ada yang tahu. Ah, tos zolim pokoknya nama Siapa yang punya toilet nggak ngasih gayung ya. <laughs> Ah, sudahlah itu masa lalu hadirin. Ini lagi hijrah nih hadirin. Ah, coba yang perokok sampai apa gitu Kenapa saya berkorban untuk rokok 7 juta 200 Tapi untuk sedekah tuh berat 500 ribu sebulan teh berat Padahal ngerokok berapa? 600 Kenapa? Gak ada rokok Sampai pergi malam-malam Ngumpulin puntung dijejer-jejer Sambung-sambung Kehormatan hilang Kalau ada yang ngerokok Cik punten atuh Gak ngemodal siang malam gak peduli asapnya ngeracunin orang apa ini apa Rasulullah ngerokok enggak kebayang tidak Rasul merokok Kamu waro para sahabat kebayang tidak sanggup enggak kita membayangkan enggak enggak di Masjid Nabawi misalkan ada asbak oh nggak kuat saya membayangkan kita jangan memandang remeh ustadz, ulama atau pembalik atau siapapun yang merokok kita husnudonnya bahwa beliau-beliau juga sedang berjuang keras untuk menghentikannya gitu ya jangan wah ini kiai ngerokok eh, nggak manfaat ilmu boleh jadi beliau sedang berusaha keras ya menghilangkan karena tidak mudah kalau sudah edik tuh ya sudah ketang kecanduan itu tidak sama sama dalam hal apapun seperti melihat video porno kalau sudah edik itu udah makan otaknya itu bantuannya harus luar biasa supaya bisa lepas dari sana jadi saya mengatakan jangan menuhankan rokok tidak bermaksud menghina dan meremehkan saudara-saudara kita yang sedang berusaha keras berhenti merokok gitu karena menghina tidak menyelesaikan masalah ada yang mengharamkan ada yang memakruhkan tapi kalau saya emang mengkhawatirkan menuhankan harus berusaha keras caranya gimana tiap mau ngerokok uangnya disedekahkan Hmm. Hmm. Tenang hadirin, Allah tahu penderitaan saudara. Oh, ya Allah. Oh ya kenceng Oh, kenceng Allah tahu getirnya uang rokok masuk ke kenceng Dia pergi meninggalkan kau. Apa sulitnya bagi Allah mengganti rasa ingin menjadi tidak ingin? Sedangkan lidah ini milik Allah. Betul? Otak ini milik Allah yang tadinya merintahkan pengen ngerokok dibikin saja oleh Allah nggak pengen. Maaf, saya dulu suka sekali dengan soto Betawi ya, eh yang banyak santannya tuh, yang ada kikil, ada ati. Aduh, kalau lihat tuh nyoy nyoy. Alhamdulillah sekarang mah enggak tuh Gak pengen sama sekali. Gimana mengalihkannya? Sesudah saya tahu berapa kolesterol saya ya. <laughs> Ini nih untuk usia saya sekarang makan santan, makan kikil, <laughs> makan kulit jeruan, bunuh diri ada. Ya, Besok kayak babi hutan leher ini pusing, tiga l lesu, lemas, nggak semangat, gampang ngantuk, ini kesemutan. Karena saya tahu kepahitan yang bakal menimpa, hilang tuh pengen soto itu. Emping coba, aduh, emping yang gede itu ya. Oh, dulu saya emping lovers, pecinta emping kan itu. Sekarang emping, I have to say goodbye to you. Asam hadirin. Nyerinya aduh, kena ujung anduk aja jejeletotan. Tahu bekal menderita gara-gara emping. Berhenti tuh, nggak pengen dikasih emping juga, santri aja. Duren hadirin. Oh. <laughs> Sudah selesai keakraban saya dengan Duren. Jadi sekarang saudara kalau ngirim Duren asal tahu aja santri yang bahagia. Masya Allah, ridho saya ya menerima kenyataan ini. Nah, karena tahu begitu maka izin Allah kita nggak diperbudak oleh makanan. Makan itu kan untuk sehat. Makan itu untuk menguatkan ibadah bukan untuk memanjakan lidah hati-hati nih lidah tuh cuman segini oh udah lewat tuh beli apa steak atau stick stick golf itu beli yang yang makanan paling enak setengah juta satu porsi emang sampai kesini enaknya Sampai kesini hadirin tagihannya. <laughs> oh, enggak, enggak mau. Nah, jangan diperbudak kuliner, berombong pergi ke sana, pergi ke situ. Hanya ngejar-ngejar lidah yang segini, enggak enggak realistis. Kita membanjakan lidah sana sini macet. Oh, kita makan itu ya di Lembang mau sarapan macet sampai sana jam 2 empe empe ngebelain lidah segini eh, neng kene eta eh, ya lewat di eko pesantren ya ya nebeng promosi ya dena jangan diperbudak ya setuju makan jelas mau apa makan saya makan untuk bisa cukupnya sehat untuk menegakkan punggung saya supaya bisa ibadah, supaya saya bisa berbuat baik. Wah maaf ya, ininya udah habis, gak apa-apa. Gak usah diperbudak, gak usah diperbudak. Ya. Masya Allah. nggak mau diperbudak. Ayo apalagi yang suka memperbudak. Ini dia. Hmm, panting. Oh. <laughs> Ini cerita tadi pagi di radio anak merusak HP mahal marah nggak orang tua HP dirusak oleh anak keprek keprek pakai palu kira-kira ngambek nggak kan marah marah tuh Pak. tapi apakah ada orang tua yang marah HP merusak anak Ini pertanyaan penting, berapa banyak anak rusak oleh HP dan orang tua tidak marah tuh? HP ngerusak, HP dirusak anak, marah tuh ke anak. Anak dirusak HP, harusnya marah kita ke HP, benar? Itu ada seorang ibu-ibu, anaknya main game, eh hey, nak, ini hari sekolah, nggak boleh main game kan perjanjiannya Allah sebentar aja eh nggak boleh harus saya perjanjian oh mau gitu-gitu amat sih loh kok jadi ngambek gini sama mama habis mama gimana sini HP-nya plung masukin ke kolam wah mama nggak marah sama adek mama marah sama HP adek anak baik dirusak sama HP dulu adek nggak marah-marah gini sama mama Dulu ada sholatnya tepat waktu. Dulu ada kalau dilarang baik-baik aja. Gara-gara HP jadi marah-marah. Dia ngerusak adek. Makanya mama marah. Bukan sama adek. Sama HP. Hmm. Tetap aja si adeknya masuk ke kolam adek. <laughs> Nangis. Sini HP-nya. Kan udah kerbek ke air ya. Masukin ke beras. Doa dek. Ya Allah ampun Sudah marahin mama gara-gara HP Kalau baik ya Allah Sembuhkan HP-nya Kalau HP-nya memang bisa ngerusak saya Udah mati aja Mati itu HP Subuh-subuh Allahu Akbar, Allahu Dari karung beras bunyi itu HP itu Oh ibunya udah tegang Sembuh si HP itu Ternyata yang sembuh cuma alarmnya aja Dan <laughs> Alhamdulillah pertolongan Allah ah mendingan kehilangan HP sejuta dua juta daripada ngerusak anak benar nah berapa banyak sekarang HP yang merusak kita sini terus ya kan kod mati sholah kod mati sholah balap dengan komat katanya dibalas ayo jujur Berapa banyak yang lagi sholat? Imam Masjidil Haram sampai sedih sekali. Di rumah saya, saya tidak dengar suara musik. Di masjid lagi sholat. Bunyi itu ada telepon, musik suaranya. Lalu tertekan, habis HP. Messi, Ronaldo, gak ada cerita tuh bawa HP. Betul? Apalagi sepak bola Kok tunggu gol. Oh, nggak ada tuh. Baik-baik aja nasibnya Kenapa bawa HP ini contekan saya hadirin selalu ada alasan ya. Hadirin, jujurlah jangan-jangan kita sudah dijajah HP ini. Benar? Periksa berapa banyak buka WA, berapa banyak grup yang ada. Terus saja dibuka tiap grup Quran bablas itu hari itu bisa kuat tuh berapa banyak kehancuran amal kita yang harusnya rahasia bocor gara-gara HP menjelang buka potret makanan Alhamdulillah Allah memberikan nikmat tak terkira bagi yang saum Apa saya pahalanya Jam tiga pagi Bangunlah sahabatku Sepertiga malam terakhir Saat diampuninya lumuran dosa Dihapusnya aib Diterimanya doa Bangun sahabatku Ujub dia Orang lain bangun tahajud dia menggewehan Buka WA sampai azan subuh Berapa banyak tahajud hancur gara-gara ini? Jujur, saya mah baca Quran pakai HP. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah lagi ngobrol dengan Allah tuh diputus-putus hanya membaca omongan orang yang kadang-kadang enggak ada apa-apanya sama sekali. Ayo hadirin, mulai disiplinlah sekarang. Dulu aja nggak ada HP dunia baik-baik saja. Sekarang tapi nggak bisa enggak ya. Saya berusaha menghindar ada susah karena ada hal-hal yang jadi wajib, tapi harus disiplin. Pada Isa udah di mode pesawat, gak ada yang telepon baru nanti sesudah mau sholat subuh hidupin lagi kita kan bangun tidur juga oh ya sekarang siapa yang tidurnya dekat HP ya kalian semua HP itu ini Tuhan kita yang baru nih kalau nggak hati-hati tipu menipu di sini ada mobil bagus re padahal yang punyanya di dalam iya yang ketemu saya juga seperti friend uh, uh, kerawak aduh sih ya selfie ah selfie kayak udah sobat dengan saya gitu pada baru pertama kali ketemu dia tuh dan udah itu gak pernah ketemu lagi tapi itu potretnya mengaleng juga kayak jika ya nu saya teh adikna gitu ada <laughs> kalau nggak jengkel-jengkel sekarang enak teh hadirin ya saya sok diwakili atau satu yang lain ya dipotret tapi udah nggak mau Oh, saya mau dipotret diwakili itu oleh Pak Asep. Nggak mau, kan tersinggung Pak Asepnya. <laughs> Bukan tidak boleh ya hadirin, tapi mau apalah kalau hanya sekedar untuk ujub ya mungkin bisa untuk kenangan pemotivasi diri kita tapi aduh hati-hatilah yang punya HP ini ya ibu-ibu jangan sampai bercahaya wajahnya ya dan ada suami yang takjub ke istrinya sampai nanya ke seorang Ustad Ustad, apa ya amalan istri saya itu emang kenapa apa wajahnya bercahaya Ustad, sampai ditutup selimut pun bercahaya Iya tadi kolong selimut Etah mah mangga ini jangan jangan menuhankan HP. Betulan hadir ya. Disiplin aja. Bisa kok kita ya. Saya lihat beberapa teman-teman saya juga sudah disiplin dengan HP. Ada yang sudah nggak pakai WA sekarang karena terlalu banyak grup pusing habis waktu untuk mikir waktu dengan orang tua waktu dengan anak waktu dengan keluarga itu terus tangannya tuh seakan-akan semuanya penting harus segera padahal kita juga kalau ngirim WA nggak dibalas biasa-biasa aja ya nggak sugan emosi diontrok enggak Tuhan apalagi ini malam hijrah nih akalin supaya kita nggak diperbudak dia kalau dia sudah ngerusak jadwal baca Quran, kalau dia sudah ngerusak jadwal dengan anak, ya alhamdulillah gitu. Kalau saya udah mau ketemu anak, mau udah di mode pesawat yang paling aman mah ya. plus sepi dunia teh. Dan baik-baik saja. Suatu saat HP ketinggalan, beres tuh dunia baik-baik saja, ya kan? Emang siapa kita ini? Ya tentu ada di antara kita yang kadang-kadang perlu informasi tapi jangan jadi merasa penting semua. Jangan menuhankan HP. Ada tuh ah, lihat ada malakan makan di sebuah restoran, ibu, bapak, anak, semuanya tangannya di kolong meja. Nggak ngobrol. Eh, <laughs> pacaran ya gitu. Iya, dengan pacarnya masing-masing ya. Coba. Sudahlah hadirin sudah saatnya kita hijrah dari diperbudak HP kepada bijak menyikapi HP. Kita sering panik tuh kalau nggak ada colokan. Nah, oh saya colokan di mana? Tiap lihat lubang tuh tertarik lah. Kan? nyari colokan nggak ada tali yang irung <laughs> ya saya lihat kalau di airport, oh, cari pada cari colokan. Masya Allah. Ya silakan. Surat At-Taubah ayat 20 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allah memberikan kabar gembira, kabar gembira kepada mereka dengan memberikan rahmat, keridoan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang amat besar. Insyaallah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, Alhamdulillah. Begitulah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ya Allah tahu pergulatan hati kita. Wah saya mengakan bisa ya Allah nolong. Makanya sesudah hijrah itu harus dengan kesungguhan. Tadi tadi saudara melihat tangan saya terus kenapa sih Han? Ada apa sih? <laughs> Kemarin ceramah di Kejati lalu diberi hadiah cincin. Nah, saya pakai untuk memuliakan yang menghargai yang memberinya ya cincin yang aslinya yang ini tapi jadi dua begini jadi begini hadirin ya di dalam menghadapi kalau punya boleh tapi jangan ditaruh di hati kepikiran terus nggak boleh ya dunia ini mah nggak boleh mencuri hati kita kalau kira-kira kita punya barang dan kepikiran terus sudah sedekahin aja kalau ini belum waktunya disedekahkan ya, karena baru semalam. Jangan minta hadirin, karena kalau minta saya susah nolaknya ya. Yang minta itu yang nggak punya perasaan ya. Jadi beginilah <laughs> hadirin sekalian. Hati-hati kalau punya yang bagus, yang mahal itu bisa memperbudak kita. Ibu juga kalau punya gelang bagus, hati-hati ya. Jangan jadi nggak normal, jangan Bagaimana itu hadirin nah, hati-hati kita bisa diperbudak oleh benda bolehkah punya benda boleh punya yang bagus boleh boleh yang jangan itu kita menjadi hamba dia diperbudak kepikiran terus ada tuh yang senang ngumpulin emas sebelum tidur terbuka lemari tuh masih komplit Nah, bangun tidur tuh dipakai enggak dijual enggak hanya ngitung aja kemana satu lagi oh keselip gitu stres pernah hadirin ada seorang ini kisah nyata umroh anaknya nangis aa tolong doakan ibu saya kenapa ibu saya tuh cinta sekali dengan dunia ini Ibu saya rumahnya bagus, besar dan banyak kontrakan di tempat segitiga emas di Jakarta, di Kuningan. Ayah saya tua, sampai diusir karena dicurigai pengen rumah itu. Saya anaknya, A, kalau ngirim makanan, tahu nggak apa yang dikatakan? Kamu pasti ngeracun ibu ya. Kamu ingin ibu kan cepat mati supaya warisannya diambil oleh kamu. Ibu masa saya ngeracun? Makanannya dibelikan oleh pembantu irit dan pembantunya pun ganti-ganti karena takut ngeracun juga kalau sakit ditelepon ya nah, kamu nyantet ya beneran hadir aduh hancur hati kami dicurigai oleh ibu mau ngeracun kalau ngirim makanan gak dimakan disangka nyantet kalau sakit itu dan uang itu disimpan jadi hanya dengan pembantu saja. Di lemarinya, kuncinya dibawa bawah Nah ini sama, sudah menuhankan dunia. Relax saja hadirin. Lihat dunia mah. Gimana ah kalau bisnis? Tiap ingat bisnis, ingat Allah. Wah gimana nih persaingan luar biasa? Ingat persaingan, ingat Allah. Allah yang membagikan rezeki sengaja banyak pesaing supaya kita makin berkualitas kalau nggak ada pesaing nggak berkualitas coba saja balap karung sendirian ada apa-apanya lari sendiri dengan lari dikejar anjing cepetan mana tergantung anjingnya ya kalau anjingnya ompong, pinjang ya kita lebih cepat tapi dikejar doberman kita baru tahu bisa loncat pagar setinggi itu. Kita bisa baru tahu bisa loncat sungai, ya kan? Berenang itu kan gara-gara anjing. Makanya bersyukurlah kalau saudara dikejar anjing. Banyak potensi terpendam yang keluar. Eh serius hadirin? Tuh kan curiga ya. Jadi ada berapa banyak ibu-ibu yang jadi ngadak-ngadak solehah gara-gara ketahuan suaminya titik-titik lincah lagi Ya Allah. Ya tolong. Ada. Biasanya oh, kerek eh, malam-malam. Berterima kasih ibu, ibu ke suami. Gara-gara suami lincah lagi ibu jadi soleha. Ya kan? Tuh kan aneh, aneh kan? Gak percaya. Tapi sebetulnya kompetitor itu karunia. Jangan sibuk mikirin kompetitor. Lebih baik sibuk apa maksudnya nih Allah ngasih kompetitor ini. Benar? Kita bisa belajar banyak dari kompetitor kita daripada kita benci. Dan yang ngebagiin rezeki mah Allah. Jangan takut. Ah, jangan menuhankan bisnis ya. Ciri-cirinya apa? Sholat, bablas, gara-gara rapat, bisnis. Semua kepepet-pepet. Duhur dengan asar jadi akrab setengah tiga dengan tiga kurang seperempat kan sekali wudhu ya nggak digepak lah beres semuanya habis gimana ini ada klien klien itu ujian dari Allah sholat mah sholat aja maaf pak klien sudah azan ayo pak sholat maaf saya bukan beragama Islam kalau gitu bapak tunggu kami orang Islam harus sholat tepat waktu pak disiplin sebagaimana bapak juga tepat waktu karena ingin dapat sesuatu tinggalin aja dan yang jadi menakdirkan jadi beli atau tidak mah bukan jago ngomong bukan hebatnya negosiasi Allah yang mau ngasih negosiasi sampai dower ninggalin sholat dibikin batal demi Allah batal jangan menuhankan bisnis makanya semua di Darul tutup tutup gak usah takut Rezeki mah Allah yang ngatur. Salat, karena kalau salatnya udah jelek, rusak karena dunia, berarti memang dia hamba dunia bukan hamba Allah. Rasulullah SAW kalau sudah dengar adan, udah nggak kenal siapa-siapa. Kata Siti Aisyah juga, udah seperti yang nggak kenal aja. Udah hak Allah. Nah itu harusnya begitu hadirin. Rapat, rapat, azan, rapat. Emang bisa beres dengan rapat? Kalau oleh Allah dibuka, buka, ditahan, tahan, ditutup, nutup. Rapat mah cuman ikhtiar, cuma amal soleh kalau niat dan caranya benar, enggak menentukan. Yang menentukan mah Allah aja. Mau rapat sehebat apapun kalau dibikin bangkrut mau bangkrut we. Makanya yang bagus rapat tuh Senin Kemis. Irit, nanti tidak ada konsumsi dan lebih jernih gitu. Dah, jangan menuhankan bisnis ya ya saya ingat waktu usaha ayam tuh benar-benar sama ayamnya lagi saudara. Allah ayam hari ini laku seberapa ya barunya ayam di mana katanya lagi naik karena Allah Akbar tapi kita harus cari udah mending menggedein ayam Allah Akbar saya ditegur berat oleh guru dan menyekutukan Allah dengan ayam coba dan tanpa dipikir beres ya urusan. Ya, maksudnya tidak sampai mikir yang melupakan Allah. Apalagi ya yang suka dituhankan teh. Harta, jabatan. Eh, alamlah. Jangan ambisius kepada jabatan. Tenang, itu ngegaris jabatan tuh. Pak Jokowi jadi presiden karena apa? Karena ada garisnya. Kalau enggak mah enggak. Nah, Pak Jokowi juga pasti nggak kebayang bakal jadi presiden, sebagaimana kita juga nggak ngebayangin, ya. Oh iya, dan saya emang nggak kebayang atau. Tapi kalau udah mau jadi mah jadi weh. Nah itu mah bukan karunia, ujian ujian kalau membuat dekat dengan Allah dan membuat bangsa ini dekat dengan Allah maka berhasil kalau tidak membuat dekat ke Allah malah jadi jauh dari Allah maka dosa nanti siapa yang tahun depan ya nggak tahu nanti yang jadi pasti yang udah ada ketentuan di sisi Allah oh kalau gitu kita nggak usah ikhtiar ikhtiar kan ibadah ikhtiar aja kayak Siti Hajar sofa marwah sofa marwah tapi kan air nggak keluar di sofa nggak keluar di marwah sesuka Allah di mana we air keluarnya ya di bawah kaki Nabi Ismail jadi ikhtiar mah sempurnakan ya saudara yang mau ikut pilgub gitu saya mau udah kapok kemarin pusing ya pusing hadirin ada yang nanya kenapa sekarang nggak ngomong pilgub pusing ini saya nggak mau curhat ya, tapi asli mau mengatakan apa yang ada di hati. Aduh, itu ya. Saya menghargai betul tuh teman-teman yang mendukung tuh Pak. Eh tamas jam berapapun datang dukungan. Rapotnya sampai jam 2 balas malam belum jadi nih hadirin. Udah pusing kurapat. Gimana kalau jadi ya nggak? Leng leng tamu teh jam setengah empat subuh karena kebagian malam tengah malam tahajud bablas pagi siang malam dan jadi kurang ikhlas jadi bagi saya ya Pak ya nanti harus ketemu ini ketemu ini supaya apa supaya milih ceramah diatur di sana supaya apa milih jadi bukan supaya dekat ke Allah supaya milih di mana pahalanya belum lagi amal-amal kita harus kita expose ah, supaya orang lain tahu kemampuan. Atau saya hilang pahalanya. Resiko yang ah, ya, kenal Selanjutnya jadi suka gibah. Ya pasti ngomongin kejelekan orang, lawan-lawannya padahal dia saudara kita, benar? Dan belum tentu jelek dalam pandangan Allah lagi. Ah, capek lah Ya, enak gini aja om lebih tenang dengan begini memang sesudah netral sesudah diumumkan tetapnya dikejar-kejar ah gimana kalau takdirnya jadi ya kalau emang udah takdir saya bakal jadi tapi nggak usah pakai pusing nggak usah pakai ria nggak usah pakai ngomongin orang ya mungkinkah bisa begitu eh kalau Allah mau kan janjinya begitu Coba ini kita belajar dari Pak Ahok ya. Kurang gimana itu? Menurut orang polling, orang kaling itu ya 70 persen dari katanya kinerjanya juga cemerlang. Dukungan partai ngumpul di sana partai-partai benar. Dukungan dari pemerintah mungkin juga ada. Media udah jelas. Dukungan uang, wah nggak kehitung Siapa Anies? Siapa? Anies Baswedan. Apakah dukungan uangnya banyak? Sedengar mah biasa-biasa aja. Dan jadinya juga belakangan itu sehari-hari terakhir ujuk-ujuk ini aja Anies Anies Sandi tukarannya jadi karena udah ada garisnya jadi weh ada menyebarkan apa katanya tuh uh, makanan tuh sembako tema baca di ini aja di hoax itu ya e, pilih yang kedua gitu nah kan cuman tinggal dua tuh satu dua oh yang ini cos padahal itu nomor tiga Anies lagi anis. jadi pembagian sembako teh itunya genut ya colos Anies ya hakikatnya mah Allah yang atur udahlah kalem ya Saudara nggak usah banyak mikirin jabatan. Pertama saudara tipis kemungkinan dapat jabatan itu. Jangan pengen jadi presiden lah hadirin. Pertama siapa yang mau milih ya. Dan istri juga, mana yang jadi presiden? Amit-amit. Orang, orang gesa orang teka urus mana <laughs> pak. Kau Kamu 240 juta, ah, ngimpi si bapak mah udang pak. Begitu pak. <laughs> Maaf ya. Udahlah hidup mah. Ya, ini malam nih. Nanti tafakuri ya. Supaya besok kita sudah punya hidup baru. Siapa yang mendominasi hati kita selama ini? Ambil sikap. Bulatkan tekad, ya, saya harus hijrah, utamakan apa yang Allah sukai di atas segalanya. Mungkin pahit ya beberapa waktu, tapi Allah akan menghargai pilihan hijrah kita. Semua yang hijrah ke Madinah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan harta, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi kaya raya, Abdurrahman bin Auf, kayakan lagi. Ada yang jadi hafiz Quran, dibalas semuanya oleh Allah. Demikian pula upaya hijrah kita dari kemusyrikan menuju ketauhidan. La ilaha illallah. Silakan identifikasi siapa yang mendominasi Lalu ingat resikonya, resiko terburuknya dan ambil keputusan. Ada perjuangannya, ada pedihnya, ada beratnya. Ya ini resiko. Tapi resiko yang baik karena yang kita pilih adalah hijrah menuju ketauhidan. Masya Allah. Makasih hadirin. Belum? Ada satu ayat lagi ya? Ada satu ayat lagi. Pas. Surat At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik atau bahaya 24 ini yang banyak dituhankan oleh kita bukalah nanti ya ada berapa kriteria 8 kalau tidak salah ya 8 ya terima kasih hadirin sudah jam 9 malam saya dengar ini penuh di luar, di belakang, di sana alhamdulillah Allah yang menggerakkan Mohon doa Satu untuk istrinya Kang Faruk Faruk itu siapa yang selalu megang Facebook AA Yang menjadi operator kamera Sehingga acara ini bisa ditayangkan Istrinya baru dioperasi kepalanya Jadi eh, Tiba-tiba suka pusing dan menjadi hilang kendali Ternyata di kepalanya ada tumor, walaupun kecil tapi uh, ya berpengaruh begitu besar. Hikmahnya kita bersyukur, kita sehat, lalu kita doakan semoga segera disembuhkan. Sudah dioperasinya 8 jam. Semoga Allah menyembuhkan ya. Yang kedua juga santri siap guna angkatan 34 sekarang sudah mulai berlatih di gunung tadi berangkat Alhamdulillah dua bulan sekarang latihannya setiap Sabtu Ahad ya mereka akan berlatih di gunung, di hutan jalan sendiri solo bivak latihan-latihan untuk mengenal Allah lewat latihan berat begitu Memang sengaja dibuat menakutkan supaya tahu ada Allah yang menemani. Solo bifak, tidur sendiri, bangun bifak sendiri, itu agar tahu bahwa ada semut, ada ular atau apapun itu bertasbih semuanya. Pohon bertasbih, angin, air dibuat gelap begitu. Ada simulasi-simulasinya ya. Intinya adalah supaya makin yakin kepada Allah. Juga kalau ada jin di sana sama, jin juga ciptaan Allah. Tidak usah takut karena jin juga tidak tertarik kepada kita kecuali jin yang nakalnya, tapi kalau jin nakal ada Allah yang menggenggam mereka. Ya. Berlindung saja. Terima kasih sahabat yang baik, berwakaf ya. Semoga wakaf inilah yang mempertemukan kita di sorga karena amal jariah ini mengalir pahalanya tiada terputus sampai kiamat nanti.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 إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا غفور رحيم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Yang Maha Pengampun Ampuni kami ya Allah Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau ya Allah Terhadap apa-apa yang kami tahu Dan kami mohon ampun kepadamu Dari apa-apa yang tidak kami tahu Ya Allah ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Kami sibuk mencari cinta makhlukmu daripada mencari cintamu. Ya Allah, engkau tahu kami lebih sibuk dengan penilaian makhlukmu yang tidak punya apa-apa daripada sibuk mencari ridhomu. Ya Allah, ampuni segala kemusyrikan kami sepanjang hidup ini. Ya Rob, ampuni kami jarang bersyukur. Padahal limpahan karuniamu tiada bertepi. Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa husni ibadatik. Ampuni ya Allah. Betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat Betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk mengkhianatimu. Ya Allah ampuni Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami Ampuni dosa yang tidak sengaja Ampuni dosa yang sengaja kami lakukan Ampuni maksiat yang berulang-ulang Padahal kami tahu itu dosa ya Allah Allahumma ja'alna minat tawabin Waj'alna minal mutatahirin Waj'alna min ibadika salihin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Wa taubatan qabla al-maut Wa rahmatan innal Wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut والنزعة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa Taqabal minna ya Allah innaka antas sami'ul alim Wa tub alaina innaka antat Bagi yang ingin doa masing-masing doalah hadirin sepuasnya Allah maha mendengar Doalah hadirin Allah senang sekali melihat tambahnya memohon Mohon ampunlah yang hidupnya berkelimang maksiat Juga mohon ampun yang sering durhaka kepada orang tuanya yang menyia-nyiakan ibu bapaknya. Istighfar hadirin mohon ampun yang zolim kepada orang tua. Doakan guru-guru kita hadirin. Yang jadi jalan kita bisa kembali ke jalan Allah. mendoakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Doakan juga orang-orang yang pernah kita zolimi. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات Tolonglah saudara kami yang teraniaya ya Allah Wahai yang maha perkasa Wahai yang maha tahu segalanya Lindungi saudara kami di rahimnya ya Allah Jadikan yang wafat jadi syuhada yang terluka engkau sempurnakan ampunan kasih sayangmu ya Allah Gantikan kepahitan dengan kelapangan ya Allah Jadikan orang-orang yang kau teraniaya ini kau angkat derajatnya dunia wal akhirat Ya Allah bimbing agar kami bisa berbuat sesuatu bagi saudara kami Ya Allah berkahilah majlis ini Undang kebaikullah ya Allah undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah jadikan haji hajah mabrur mabrurah berikan pendamping yang belum mendapatkannya ya Allah rumah tangga sakinah keturunan yang soleh, soleh, keluarga Hafiz, hafiz Ya Allah cukup ya kami hanya dengan rezekimu yang halal barokah. Lepaskan kami dari lilitan hutang piutang ya Allah. Lindungi kami dari bala fitnah wal musibah. Allahumma inna nas'aluka ridhauka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi min amrina rasyada. Hijrahkan kami ya Allah dari kemusyrikan menuju tauhid, dari segala kemunafikan menuju syirik, dari segala keserakahan menuju warok. Hijrahkan kami ya Allah dari kehinaan menjadi mulia, dari jauh menjadi dekat denganmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat berjuang hadirin Malam ini malam Jumat Kalau bisa etika etika bagus Tafakur yang banyak Tulis siapa yang menjadi ilah kita Dan berjuanglah untuk hijrah Percayalah hadirin Tidak ada yang disia-siakan doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh